melawan amal. Dulu kisah para sahabat, mereka itu menunggu sholat. Dikatakan, hum yang tadiruna sholat. Mereka menunggu sholat. hum yang tadiruna zawjatan ula. Fina dan ula. Seperti mereka menunggu istri pertama di malam pertama. Cuma bapak itu dan cuma bapak Jadi malam pertama menunggu istri malam Bapak terlambat atau duluan? Duluan. Istri pertama. Istri pertama. Sungguh biasa. Sampai sekarang aura menunggu sholat sampai sekarang masih bertahan pak. Di Madinah 5 jam sebelum sholat subuh orang sudah menunggu. Masjid mau Di Mekah 5 jam sebelum sholat duhur orang sudah menunggu. Nah, di tempat lain Pak selain Mekah Madinah kayaknya sholatnya yang menunggu bukan orang yang menunggu. Sholat sudah kemana tahu Orang yang belum nyampe Bapak Ibu Tomo Ayo kebiasaan yang kurang baik seperti itu jangan sampai terjadi Utamakan Allah Saya teringat ada seorang Seorang pengusaha di Jakarta Itu rajin ikut pengajian seperti ini Dia Saya ingin cerita kepada Allah Dia seorang rektor utama perusahaan itu Omsetnya per bulan itu lebih dari 10 miliar per bulan saya melihat orang ini setiap pengajian dulu paling depan dan bersungguh-sungguh kemudian setiap sholat semua karyawannya dihentikan wajib sholat utama dan kata beliau Pak Ustadz ujian saya Pak Ustadz setiap menjelang pengajian selalu datang tender dan satu kali tender itu 5 miliar satu kali tender dan selalu ngancam kalau saya bilang aku mengaji dulu ya dia ngancam ya udah saya cari orang lain aja kata saya kata dia dia mengatakan pak ustad kok cari orang lain gak ada rezeki untuk kan ternyata semakin dia cuekin dunia semakin ngejar kata dia nah ini Allah ketika kita sudah mulai istiqomah biasanya menjelang kita melaksanakan kewajiban itu datang banyak ujian. Kalau ternyata kita berubah lagi, sudah kita akan meraih istiqomah lagi. Ingat ini bagian daripada kewajiban beramal yang kita harus punya rasa takut. Ini namanya yakhsha. Takut kepada Allah Subhanahu Dan ilmu yang kita pelajari hari ini dan nanti terus kita belajar ini tujuan pokok satu untuk membangun khusyuk membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu Karena itu setiap ilmu yang kita dapatkan itu adalah jadikan sebagai modal untuk membangun takut kepada Allah Subhanahu Inilah makna ayat Innama yakhshallah min ibadihil ulama bahwa semakin seorang bertambah ilmu seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. surah Fatir 28 Innama yakhshallaha min ibadihi ulama Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah yang berilmu Maksudnya yang besar berilmu ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Jadi bukan ilmu namanya kalau ternyata menambah jauh dari Allah. Jadi ilmu itu adalah selalu menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.